Baik. Kalau kita berbicara dengan seseorang hendaknya berbicara dengan mumbasitun ilaihi wajhuka. Engkau berbicara dalam keadaan wajahmu imbisat. Cerah, ceria. Jangan tampak ada duka, tampak kesusahan. Biarpun segudang duka menimbun kebahagiaan kita. Ini ada kebahagiaan sebetulnya ya. Jadi kita perlu Bahasanya kita menahan dulu. Karena setiap inna ma'al usri yusra. Kalau pengen gak susah nanti nunggu di surga. Ya nak? Pengen gak susah nanti di surga. Kalau selagi di dunia ya susah. Yang punya duit itu tambah susah lagi. Punya rumah semakin gede tambah susah. Harus ada satpamnya tiga. Ya, bingung gak? Kan? Ada satpam tiga. Bingung lagi pasang CCTV. Karena memang ya begitulah. Semakin gede apalagi duitnya banyak. Wah, bingung. Deg-degan. Uh, ada apa? Nah, itu dunia. Kalau kita di surga nanti, amin ya. Tidak eh, ada susah lagi. Kalau di dunia memang begitu. Maka kalau sudah begitu, jangan sampai tampak wajahmu itu adalah susah terus. Tampakkan keceriaan di saat engkau berbincang dengan sahabatmu, bahkan itu adalah termasuk sedekah. Dikatakan Nabi, sedekah adalah biantal ko'ahoka, biwajhin tolikin, menemui saudaramu dengan wajah ceria, itu adalah termasuk sedekah. Tabassumu kali wajhi ahika sadaqatun engkau bisa senyum di wajah sahabatmu adalah sedekah. Mohon maaf, sudah senyum ada batasan-batasan tertentu. Tentunya pria dengan pria, pria dengan wanita yang wajar, bukan senyum mesum itu sena'udzubillah ada lagi. Ini jangan sampai dibuka lebar, ini ada batasan-batasannya. Seorang wanita berbicara dengan kaum pria, biasa saja wajar, tanpa menambahkan duka. Kalaupun senyum-senyum wajar, senyumnya orang yang normal. Bukan senyum cengar-cengirnya setan itu. Karena cengar-cengirnya setan kan senyum mesum itu. Enggak perlu seperti itu. Anda seorang wanita harus punya kehormatan, punya kemuliaan. Baik. Takut saja salah, salah terjemahkan. kita gitu. Ketemu dengan temannya wajah ceria. Oh kalau ketemu lawan jenis cerianya. <laughs> ketemu suaminya, ketemu apa, apa bapaknya cemberut. Kalau ketemu orang lain ceria, lain orang lain siapa? <laughs> Nauzubillah urusan syahwat. Bukan begitu. Jadi kepada orang normal, tanpa sahwat, non sahwat, nggak ada sahwat, jadi wajar dengan saudara, kerabat, sanak saudara, mumbasitun ilaihi wajhuk wajahmu yang ceria